Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir Aisaru At-Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizullah taala dan kita sampai pada surat yang kedua yaitu surat An-Nazi'at. Bagian pertama sudah kita bahas. <clears throat> kita memasuki pada bagian yang kedua. A'udhu billahi Shaitanir rajim. Hal ataka hadithu Musa apakah telah datang kepada kalian berita tentang <clears throat> Nabi Musa alaihissalam? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Tatkala Tuhannya menyeru di satu wadi, satu lembah yang suci yaitu lembah tua. <clears throat> Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fakul halaka ila antazakka katakan apakah engkau ingin membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku berikan arah fakadzdzaba wa asaw akan tetapi Firaun mendustakan darban maksiat thumma adbaro yas'a kemudian berpaling dan berusaha yas'a berusaha untuk memerangi fahasyara fanada maka dia pun mengumpulkan bala tentaranya fanada mengumpulkan rakyatnya kemudian nada memanggil faqala ana rabbukumul a'la dia mengatakan Katakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan ya adab tersebut atas perkataannya yang pertama maupun yang kedua. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisah tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk pada syarhu al-kalimat Musa ay Musa bin Imran alaihi salam. Nama Nabi Musa adalah Musa bin Imran alaihi salam. Bilwadil Muqaddas tua yaitu Bilwadi At-Tahir Al-Mubarak di sebuah wadi sebuah lembah yang suci dan diberkahi Al-Musamma Bitua namanya adalah Tua Idhab ila Fir'aun bi an idhab ila Fir'aun pergilah kepada Fir'aun innahu tagha ay tajawaza haddahu telah melampaui batasnya ka'abdin sebagai seorang hamba ila di'air rububiyah wal uluhiyah di mana ia mengaku sebagai Tuhan dan sesembahan. Ila antazaka e eh, tuslim fa tutahhir min rijzi asyirki wal kufri bil islami lillahi ta'ala. Yaitu engkau berserah diri dan membersihkan diri dari najisnya kesyirikan dan kekufuran dengan berserah diri dengan Islam, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdiyaka ila rabbika ursiduka ila ma'rifati rabbika al-haq. Aku arahkan engkau, aku bimbing engkau untuk mengenal Tuhanmu yang maha benar fatakhsyahu wa tuti'uhu fatanju min adabihi sehingga engkau wahai Firaun akan takut kepada Allah, taat kepada Allah dan selamat dari azab Allah. Fa'arahul al kubra ay al-asa wal yad idhiya min akbaril ayat adalah ala sidki Musa yaitu tongkat dan tangan Nabi Musa alaihissalam sebagai mukjizat tanda yang besar, tanda yang agung Wahia min akbaril ayat tidaklah ala sidki Musa, yaitu ayat yang terbesar, tanda-tanda yang terbesar atau mukjizat yang terbesar yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Thumma adbara yas'a. Ay ba'da ma kadzdzaba wa 'asa raja'a yajma' jumu'ahu wa yahsyar junudahu. Setelah mendustakan dan bermaksiat, maka Fir'aun kemudian kembali dan mengumpulkan rakyatnya, bala tentaranya, liharbi Musa untuk memerangi Nabi Musa alaihi salam. Wa qala kalimat al-kufri ana rabbukumul a'la fala ta'ata illa li. Kemudian mengucapkan satu ucapan kekufuran di hadapan mereka dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fala ta'ata illa li. Maka tidak ada ketaatan kecuali hanya kepadaku. Fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula. Ai <clears throat> azabahu ta'ala adab al-akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa Fir'aun ya dengan azab ya al-akhirah yaitu ucapan dia ana rabbukumul a'la dengan azab karena ucapannya yang terakhir atau yang kedua yaitu ucapan ana rabbukumul a'la ya ucapan Firaun di hadapan halayaknya mengatakan ana rabbukumul a'la saya adalah tuhan kalian yang paling tinggi wa adabu al-ula. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengadab Firaun karena perkataannya yang pertama yaitu perkataannya wahya qauluhu ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ucapannya Firaun dengan ucapan yang pertama ma alimtu lakum min ilahin ghairi. <clears throat> aku tidak mengetahui ada sesembahan selain aku. Ya, aku tidak mengetahui untuk kalian ada sesembahan selain selain aku. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Ya, ini Syarhu Al-Kalimah dari ayat 15 sampai dengan ayat 26. Kita memasuki pada makna ayat. <clears throat> Syarah ya penjelasan dari penjabaran dari makna ayat ini. Qauluhu ta'ala hal ataka hadithu Musa al-ayat al-maqsud min al ayat tasliyatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada ayat ini dari ya mulai hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu berita tentang nabi Nabi Musa? Maksud dari ayat ini semua adalah tasliyatu ar-rasul, yaitu menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ani min takzibi qaumihi lahu. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasakan ya sedang didustakan oleh kaumnya. Walamma ja'a bihi min at-tauhid wasyara' fa qassa ta'ala alaihi tarfan min qissati Musa ma'a Fir'aun takhfifan alaihi. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak kepada orang-orang Quraisy kepada tauhid dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun mendapati mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagian daripada kisahnya Nabi Musa bersama dengan Firaun untuk meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdidan liqaumihi bi'uqubatin tanzilu bihim dan untuk memberikan peringatan dan ancaman kepada kaumnya, kepada orang-orang kafir Quraisy atas hukuman Allah, azab Allah yang turun kepada orang-orang sebelum mereka. Ka'uqubati Fir'aun alladzi kana asyaddu minhu batshan. Seperti azab yang diturunkan Allah kepada Fir'aun, padahal Fir'aun adalah dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan kafir Quraisy. Waqad ahlakahullahu fa'aghraqahu wa jundahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menghancurkan mereka. Allah tenggelamkan mereka bersama dengan bala tentaranya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bisa melihat uslub di sini ya cara di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, penentangan dan gangguan dari orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu keras. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sebelum kamu wahai Rasulullah wahai Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Musa alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Firaun ya maka ini akan meringankan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam ya demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabat ketika awal Islam muncul di Makkah, banyak kaum muslimin yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, Bilal bin Rabah, ya, Ammar dan bapaknya Yasir serta ibunya. Ya banyak dari kalangan budak yang kemudian hamba sahaya yang disiksa oleh kaum musyrikin dengan siksaan yang sangat keras, bahkan sampai banyak yang mati dalam siksaan tersebut. Ya. Ketika para sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta pada Allah untuk berdoa kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ujian pada umat-umat sebelumnya. Ya, di mana mereka ya digergaji dari kepala sampai <clears throat> sampai di pantatnya sehingga terbelah menjadi dua. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir besi sehingga terpisahkan antara daging dengan tulangnya itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, ya, sehingga meringankan derita yang sedang dialami oleh para sahabat. Karena ujian yang dialami oleh para sahabat itu lebih ringan daripada umat-umat sebelumnya. Maka uslub seperti ini, cara seperti ini, cara yang ya Qur'ani ya, cara yang nabawi yang ada dalam Al-Qur'an, ada dalam <clears throat> sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita pun demikian agar kita bersabar di atas kebaikan, bersabar di atas sunnah, ya, bersabar di atas ketaatan, bersabar di atas ibadah, maka kita harus melihat orang-orang sebelum kita, mungkin para ulama, bagaimana perjuangan mereka, <clears throat> bagaimana kesungguhan mereka, ya, kita baca sejarah mereka, biografi mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, bagaimana kehidupan mereka, sehingga kita akan merasa ringan dengan apa yang sedang kita alami derita yang sedang kita rasakan. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya <clears throat> hal ataka ya rasulana hadits Musa ibn Imran idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa Ai bil wadil mutahhar al mubarak al musamma tuwa. Ya, Apakah telah datang kepada wahai Rasul kami tentang berita Nabi Musa bin Imran tatkala Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di satu lembah yang suci, lembah yang diberkahi yaitu Tua. Nadahu fa'alamahu awalan annahu la ilaha illa huwa wa amarahu bi'ibadatihi. Yang pertama disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Kemudian memerintahkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amarahu bi an yadhhaba ila Fir'aun al-Walid ibn Rayyan maliku al-Qibti bi Misra. Maka kemudian setelah memerintahkan kepada tauhid ya dan memerintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk datang kepada Firaun yaitu Al-Walid Ibn Rayyan, raja al kipti di Mesir. Faqala lahu idhab ila fir'auna innahu tagha ay atan wa takabburan wa dhulman. Ya ata wa takabbara wa zalama fa fi dhulmi wal fasad. Kenapa? Karena Firaun telah ya melampaui batas, telah ya sombong, berbuat zalim, bahkan berbuat kerusakan dan kedoliman yang sangat besar. Wa 'allamahu ma yaqulu lahu idzan taha ilaihi faqul hal laka ila an tazakka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam tatkala sampai kepada Firaun agar mengucapkan kepada Firaun hal laka ila an tazakka, apakah kamu ingin membersihkan jiwa? Ingin mensucikan diri? eh ila antuslim? فتزكو روحك Islam, بالإسلام وأهديك إلى ربك فتخشى yaitu engkau masuk Islam sehingga engkau mensucikan jiwamu, rohmu dan engkau bersih dan suci dengan Islam dan aku tunjukkan kepada Tuhanmu fatakhsha sehingga engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala Ai ursiduka ila rabbika wa u'arrifuka bihi. Aku tunjukkan kepada Tuhanmu, aku kenalkan Tuhanmu sehingga engkau takut ai iqabahu, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala fatatruka adz-zulma wa tughyan sehingga engkau meninggalkan kezaliman dan perkara yang melampaui batas. Qala ta'ala fa'arahu al-ayatal kubra wallati hiya al-yad wal 'asha. Kemudian Allah menampakkan ya kepada Fir'aun apa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam yaitu aliyat wal asa. mujizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam yaitu tangan dan tongkat. Fakadzaba Fir'aun Musa fi da'watihi wa 'asa rabbahu namun Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihissalam atas dakwah yang diemban oleh Nabi Musa alaihissalam dan bermaksiat kepada Tuhannya. Falam yastajib lahu wa lam yuti'hu fima amarahu bihi wa da'ahu ilaihi minal iman bi risalati Musa wa irsali Bani Israel ma'ahu al islami lillahi zahiran wa batina. Namun Fir'aun tidak menjawab panggilan tersebut, tidak mentaati perintah tersebut dan tidak mendengarkan dakwah yang diserukan kepadanya kepada iman dan juga kepada kebenaran risalah dan kenabian Nabi Musa dan juga diutusnya Nabi eh, Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel ya agar mereka kembali kepada Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin Thumma adbara Fir'aun ay an da'wati al-haq rafidhan laha yas'a fil batil wasyarr Kemudian Fir'aun pergi berpaling dari dakwah yang benar tersebut, menolak dakwah tersebut dan kemudian berusaha dengan usaha yang batil dan usaha kejelekan. Fahasyara rijalahu wa jundahu. Apa yang ia kerjakan kemudian mengumpulkan ya rakyatnya dan bala tentaranya fanada nadahum libu'dihim ila harbi Musa liyu'iddahum ila harbi Musa. Kemudian menyeru mereka semuanya agar bersiap-siap diri untuk memerangi Musa. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia pun mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya'ni annahu la rabba fawqahu. Tidak ada Tuhan yang lebih tinggi darinya. Fa akhadahu Allahu 'adzabahu nakala ay 'adzabal akhirah ay al-kalimah wa hiya qawluhu ana rabbukumul a'la wa nakala al-ula wa hiya qawluhu ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab Firaun ya atas seruannya yang pertama yaitu ucapannya ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui Tuhan selain diriku. Dan kalimat yang terakhir, yang kedua yaitu kalimat ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Wa bayyana al-kalimatain al-khabisatain arba'una sana. Wa baina al-kalimatain al-khabisatain arba'una sana. Fal-ula qalaha fi bidayati da'wah haitsu da'a annahu bahatha wastaqsa fil bahthi wastahadu annahu ba'da kulli dhalikal istihad lam ya'lam anna linasi min qaumihi min ilahin siwahu. Antara dua ucapan tersebut, antara ucapan aku tidak mengetahui Tuhan yang lebih tinggi dari diriku dan ucapan yang kedua, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi itu jaraknya adalah 40 tahun ya jarak antara dua perkataan tersebut ya berjarak 40 tahun. Perkataan yang pertama diucapkan Firaun di awal dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, dengan sangkaannya bahwa dia sudah mencari ya dengan sungguh-sungguh ternyata tidak didapati Tuhan selain dirinya. Wa qauluhu ta'ala inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dan firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang takut. Ai fi ma qassa ta'ala min khabari Musa wa Fir'aun la ibrah 'idhah liman yakhsha Allah wa ad daril akhirah fayu'min wa yattaqi ay fayazdad imanan wa taqwa. Sesungguhnya pada kisah Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun ada pelajaran yang besar bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Yaitu ada nasihat, ada pelajaran, ya, ada hikmah sehingga seorang bisa takut kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala sehingga beriman dan bertakwa dan bertambahlah keimanan dan ketakwaan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan sebagian daripada kisah Nabi Musa alaihissalam tatkala berdakwah kepada kepada Firaun. Maka kita dapati pelajaran yang banyak dari kisah tersebut. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Ya. Bahkan kepada manusia yang paling ingkar, manusia yang paling kafir, ya itu pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan kata-kata yang lembut. Allah ajari langsung kata-kata yang harus disampaikan kepada Firaun dengan kata-kata yang baik, ya. Halaka ila antazakka. Ini perkataan yang sangat lembut ikhwani wa akhwati fillah Allah wa iyakum. Bukan perkataan yang kasar, bukan menjelek-menjelekkan, bukan merendahkan, ya, bukan membodoh-bodohkan tidak, dengan kata-kata yang sangat sangat lembut, yang sangat sopan. Halaka, halaka ila antazakka. Ya. Apakah engkau ingin membersihkan diri, mensucikan jiwa. Ya, pertanyaan yang sangat mulia. Ya, maka dalam uh, fikih dakwah kita bisa ambil pelajaran besar dari dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun. Begitu sabar, begitu lembutnya, begitu ramahnya, begitu baiknya ya berdakwah kepada orang yang paling ya kafir, orang yang paling fajir. Ikhwani fillah rahimakumullah, hidayah yang kita ambil yang pertama tasliyatu ad-da'i ilallah hiburan bagi orang yang berdakwah kepada Allah. Ya, tugas dakwah adalah tugas yang berat, ya, amanah yang berat. Ya, tetapi ketika membaca kisah yang seperti ini maka menjadi satu hiburan yang besar. Ya bahwa ada orang-orang sebelum kita yang mereka berdakwah dengan ya penuh resiko. Dakwah yang begitu berat. Ya yang mereka emban tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, meridhoi kita dengan ujian-ujian tersebut dan kita bisa melewati ujian-ujian tersebut. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah. Wa hamluhu 'ala sabr fi da'watihi dan selalu sabar di dalam berdakwah hatta yantahi biha ila ghayatiha sampai kemudian sampai kepada puncaknya di dalam berdakwah. Ya, apa itu puncak di dalam berdakwah? Yaitu istiqomah di atas kebenaran, bersabar dengan kebenaran yang dibawa hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang berdakwah tidak ada yang menerima dakwahnya, tidak ada yang merespon dakwahnya. Ya, tidak ada yang mendengarkan dakwahnya, tetapi kalau dakwah tersebut adalah dakwah yang benar, ya. Kemudian metode, cara yang dipakai juga cara yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dibangun di atas keikhlasan dakwah tersebut, ya maka sungguh itulah dakwah para nabi dan para rasul. Ya, dibangun di atas keikhlasan, kesabaran, itu dakwahnya para nabi dan para rasul dan pasti akan membuahkan kebaikan. Ya, pasti akan sampai kepada kita pahala dan kebaikan dari dakwah tersebut walaupun mungkin masyarakat manusia tidak menerima dakwah kita. Ya, ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya yang kedua isbat munajati Musa li rabbih ta'ala wa annahu kallamahu rabbuhu kafahan bila wasitah. Yaitu penetapan tentang Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam juga bermunajat kepada Rabbnya Ya, bila wasitoh tanpa perantara. Jadi terjadi komunikasi, terjadi pembicaraan di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, terjadi percakapan, pembicaraan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak melihat ya, karena tidak ada makhluk yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti di akhirat. Ya, siapapun tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dunia, tidak ada. Ya, maka kisah yang seperti ini ya itu adalah terjadi percakapan, terjadi pembicaraan ketika Nabi Musa mengajak bicara kepada Tuhannya, demikian juga Allah mengajak bicara di dalam ayat ini ya, dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam terjadi komunikasi ya, tetapi tanpa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kapan orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Pada hari kiamat dan ketika sudah masuk ke dalam ke dalam surga. Ya tatkala berada pada hari kiamat, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang beriman Orang-orang soleh mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian tatkala mereka sudah masuk ke dalam surga, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berbicara kepada Allah, mereka akan mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah nikmat penduduk surga. Takrir anna wa an la taskiyata li nafsi al-bashariyati illa bil Islam, ay bil amal bi syara'ihi. Penetapan bahwa tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita, jiwa manusia kecuali dengan Islam. Yaitu dengan mengamalkan semua syariat yang ada. Ya ikhwani azan ya Allah wa iyakum, ini jawaban bagi kita yang ingin membersihkan jiwa, ingin membersihkan hati, ya ingin menjadi seorang yang dekat kepada Allah seorang abid, seorang ahli ibadah, bagaimana jalannya untuk sampai kepada ya perkara tersebut? Jawabannya ini, yaitu dengan Islam, dengan melaksanakan semua syariat yang ada. Ya, bukan dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang bid'ah, perkara yang khurafat, ya. Perkara-perkara yang diada-adakan bukan, tetapi dengan justru berpegang teguh kepada syariat Islam maka itu akan menyampaikan kita semuanya kepada bersihnya jiwa kita, bersihnya hati kita. La tahsulu al-khasyah Allah lil 'abdi illa ba'da ma'rifatillahi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Faedah yang keempat, hidayah yang keempat adalah bahwa tidak akan sampai kepada khasyah yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ma'rifatullah, kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sampai kepada ma'rifatullah, ya, kecuali dengan belajar. Apa yang dipelajari? Mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun semakin mengenal Allah, semakin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ya yang bisa takut mereka adalah orang yang berilmu, mereka yang para ulama, mereka orang-orang yang berilmu. Ya, sehingga para ulama juga mengambil faedah dari ayat ini bahwa ilmu itu adalah perantara, wasilah. Ilmu adalah wasilah, perantara. Tetapi ghayah tujuannya untuk sampai kemana ilmu tersebut akan membawa seorang untuk khasyah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Ya. Oleh karenanya seorang yang termasuk dari tiga orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka, salah satunya seorang yang alim, seorang yang berilmu. Ya, ketika ditanya, disampaikan kepadanya nikmat Allah, dia mengakui semua nikmat tersebut. Tatkala ditanyakan untuk apa nikmat tersebut, dia katakan, "Ya aku pelajari ilmu, ya karenamu ya Allah maka Allah mengatakan kadabta kamu berdusta sesungguhnya kamu mempelajari ilmu agar dikatakan seorang yang alim fakat kila dan telah dikatakan demikian maka kemudian diseret ke dalam api neraka ini seorang yang alim seorang yang berilmu tapi ternyata pertama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal billah kenapa bisa demikian karena ilmu bukan tujuan ilmu adalah perantara ilmu adalah wasilah di mana dengan ilmu tersebut akan mengantarkan kita kepada khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan daripada ilmu kita, agar kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini diambil dari tadi percakapan Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Ya, halaka ila antazakka. Ya, percakapan atau ucapan yang disampaikan kepada Firaun oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka diambil pelajaran bahwa tujuan daripada dakwah adalah seorang mengajak orang lain untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima wujudu al-mu'jizat la yastalzimul iman. Faqat ra'a Fir'aun a'zamal ayat kal 'asa wal yad wa ma aman. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah, satu hidayah yang agung kita dapati nomor lima bahwa dengan adanya mukjizat yang banyak itu tidak mengharuskan kemudian orang yang menyaksikan dan melihat mukjizat tersebut kemudian beriman. Ya Firaun telah melihat mukjizat-mukjizat yang agung tersebut seperti tongkat, kemudian tangan ya Nabi Musa alaihissalam tetapi tidak beriman sama sekali. Ya tetap mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kisah-kisah ya umat-umat sebelum umat ini di mana mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai azab. Ya mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat tersebut namun mereka tidak beriman. Setelah benar didatangkan mukjizat tersebut mereka tidak beriman, sedikit yang beriman. Ya. akhwani fillah azani Allahu ayyakum. Maka dengan banyaknya bukti-bukti akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian seorang bisa beriman, seorang bisa takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini nikmat yang sangat besar. Ya, karena banyak manusia yang mereka melihat langsung mukjizat tersebut tapi ternyata tidak sampai pada keimanan. Tidak masuk ke dalam hati mereka keimanan. Ya. Tapi justru orang-orang yang datang setelahnya kemudian beriman, ya maka banyak pujian atas mereka-mereka yang datang di akhir zaman dalam keadaan fitnah, dalam keadaan sulit dan mereka istiqamah, ya mereka berpegang teguh kepada ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ghuraba, ya orang-orang yang dianggap aneh di kaumnya, di masyarakatnya, berpegang teguh di atas sunnah, maka fatuba balil ghuraba. Sungguh berbahagia mereka ya orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir At-tandid wal wa'id, ya ancaman dan peringatan liman yadda'i ar rububiyah wal uluhiyah yang mengaku Tuhan dan sesembahan fayamurun nas bi ibadatihi kemudian memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya Akhwani fillah rahimakumullahu jami'an Bagian selanjutnya adalah a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha Apakah kalian wahai manusia yang lebih kokoh ya ciptaannya ataukah langit yang lebih kokoh yang telah Allah bangun? Rafa'a samkaha fasawaha. Allah tinggikan bangunannya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan malamnya dan mengeluarkan duha wal ardo ba'da dzalika dahaha dan bumi yang Allah jadikan sebagai hamparan akhraja minha ma'aha wa mar'aha Allah keluarkan dari bumi air dan juga tempat untuk mengembala untuk binatang ternak kalian wal jibala arsaha demikian juga gunung-gunung Allah tancapkan dengan kuat mata'allakum wa li'an'amikum itu adalah ya kenikmatan untuk kalian dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian. Ayat 27 sampai dengan 33. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kita perhatikan syarhu al-kalimat. A antum asyaddu khalqan amis sama ay ayu uh, eh, ay asyaddu khalqan. Ya siapa yang lebih kuat Ya, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih dahsyat ciptaannya, manusiakah atau langit? Rafa' samkaha. Allah Subhanahu wa taala ya ghilzaha wartifa'aha. Allah jadikan langit yang begitu tebal dan begitu tinggi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih di mana jarak antara kita bumi dengan langit yang pertama itu adalah 500 tahun perjalanan. Ya. Demikian juga tebalnya langit-langit tersebut semuanya tujuh langit tebalnya adalah 500 tahun perjalanan. Ya, begitu kokohnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fasawwaha ay e ja'alaha mustawiyah sathan wahidan. Allah jadikan langit mustawiyah, ya, terbentang sathan wahidan dengan satu atap mafiha nutu wala inkhifat, ya tidak ada di sana jurang maupun tebing ya, semuanya rata. Allah ratakan semuanya untuk atap manusia. Wa aqtasha lailaha ay adlamahu ja'alahu mudliman. Kemudian Allah jadikan sebagai malam yang menutupi mereka. Wa akhraja duhaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan duha dan siangnya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Ba'da an khalaqal arda khalaqas sama thumma dahal arda Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan langit. Kemudian Allah membentangkan bumi dan mengeluarkan darinya air dan juga mar'a, tempat untuk ya mengembala ya tanaman-tanaman, rumput-rumput yang bisa digembalakan binatang ternak. Wal jibala arsaha e asbataha ala sathil ardi litathbuta wala tumida bi ahliha. Allah Subhanahu wa taala kuatkan ya bumi tersebut dengan gunung-gunung ala sathil ardi di atas muka bumi sehingga litusbit sehingga menjadi kokoh wala tamidu bi ahliha dan tidak mengguncangkan penduduknya manusia. Mata lakum wali an'amikum ay akhraja al ardi ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha Mata lakum wali an'amikum wa hiya al min al hayawan ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semuanya adalah mata lakum adalah kenikmatan untuk kalian wahai manusia ya kenikmatan yang Allah siapkan untuk kalian wahai manusia dan juga untuk binatang ternak kalian Ya, ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Pada beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semuanya untuk manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia sebagai ya, orang yang diberikan ujian dengan kenikmatan ini semuanya. Ujian buat manusia, apakah mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ataukah mereka mereka kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya halwatun khadirah wa Allah mustakhlifukum fiha." Fayanduru kaifa ta'malun. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini halwatun khadirah, manis dan hijau. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian sebagai orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanduru kaifa ta'malun sehingga Allah akan melihat siapa di antara kalian yang beramal, apa yang kalian kerjakan. Ya, subhanallah, dunia ini Allah jadikan manis dan ya hijau. Manis di lidah kita, hijau di mata kita, indah. Itulah dunia. Ad-dunya mata, ya dunia ini adalah perhiasan. Satu yang nikmat. Tetapi itu ujian untuk kalian. Fayanduru ta'malun. Maka Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan dengan nikmat tersebut. Ya ikhwani fillah, ini juga yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mata'al lakum wa amikum. Ini adalah kenikmatan untuk kalian. Ya, ini adalah perhiasan untuk kalian semuanya. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an, kita lihat makna ayat <clears throat> أأنتم أشد خلقا الآيات سيقت هذه الآيات الكريمة لتقرير عقيدة البعث والجزاء بإرادة أكبر دليل عقلي لا يرده العاقل أبدا وهو أن السماء في خلقها وما خلق الله فيها وأن الأرض في خلقها وما خلق الله فيها أشد خلقا وأقوى وأعظم من خلق الإنسان بعد موته fa al-bashariyatu kulluha la yusawi hajmuha hajm kaukab wahid min kawakibi as-sama wala silsila wahida min salasili al-jibal fil ardi fadlan 'anis sama wal ardi Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan pada ayat-ayat ini dari ayat 27 sampai 33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya untuk menegaskan adanya hari kebangkitan. Ya. Dan adanya hari pembalasan dengan menyebutkan sesuatu yang mudah dicerna oleh akal kita. Ya, bahkan tidak bisa ditolak oleh akal kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara penciptaan langit, bumi dan juga apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di antara keduanya dengan penciptaan manusia. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit? Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan dengan semua sifat yang besar yang ada pada langit. Kemudian Allah menciptakan bumi dan bagaimana penciptaan bumi? Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di dalam bumi, ada gunung-gunung yang besar. Ya, maka seluruh manusia apabila dikumpulkan, ya, adakah beratnya mereka, besarnya mereka sebesar langit? atau sebesar bumi atau sebesar deretan gunung-gunung yang besar, maka tidak sampai. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini bahwa penciptaan manusia penciptaan yang mudah. Ya Allah mampu menciptakan langit yang begitu besar, yang begitu kokoh. Ya, menciptakan bumi yang padahal bumi adalah satu bagian kecil daripada ya tata surya yang ada di langit yang pertama. Ya sampai diungkapkan bahwa bumi ini seperti ya satu tetesan air dari seluruh lautan yang ada, itulah bumi. Satu tetes saja dari seluruh lautan yang ada, itu bumi. Begitu kecilnya bumi di dalam ya tata surya yang ada dalam langit yang pertama ini. Bumi itu kecil sekali, padahal manusia itu bagian kecil daripada bumi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini bahwa kalian itu ya kecil dibandingkan dengan makhluk yang lain. Apakah kekuatan kalian sama dengan kekuatan langit, kekuatan bumi? Ya, Allah ingatkan ini semuanya. Idzan falladhi qadira ala khalqis sama wa ma fiha wal ard wa ma fiha qadir qat'an min babi aula ala khalqil insan marratan ukhra. Kalau demikian ketika Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menciptakan langit dengan segala isinya, menciptakan bumi dengan segala isinya, itu dengan mudah ya, maka sungguh lebih mudah lagi untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali manusia setelah kematian mereka. Waqad khalaqahu awalan bi'adati khalqihi fa bi'ihyaihi ba'da mautihi aisar wa ashal wa amkan min khalqihi awalan ala ghairi mithalin sabaq. Ya. Maka kata beliau Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukan ingin menciptakan manusia, tetapi Allah ingin mengembalikan penciptaan manusia yang sebelumnya sudah ada. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan tanpa ya sebelumnya tidak ada sama sekali, tidak ada contoh sama sekali, kemudian Allah mampu menciptakan manusia itu pun dengan mudah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kembali, mengulang kembali penciptaan mereka, maka sungguh itu lebih mudah atas Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun li'annahum la yufakkirun. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak berilmu, mereka bodoh, mereka tidak mengetahui. Kebanyakan dari mereka tidak mau berfikir. Wahada ardul ayat qauluhu ta'ala antum asyaddu khalqan. Maka inilah penjabaran dari ayat-ayat tadi firman Allah, apakah kalian lebih besar, lebih sulit, ya lebih keras, lebih dahsyat daripada penciptaan langit dan bumi. Ayuhal munkirun lil ba'thi al-mukadzibuna bihi amis sama wal jawab alladhi la syakka fihi huwa anna sama asyaddu khalqan minhum wa bayanu dzalika fi ma yali. Dan jawabannya adalah bahwa penciptaan langit jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, banaha fahiya saqfun lil ardi marfu'ah fawqaha musawat fala infitara fiha wala irtifa li ba'din wa inkhifadun li ba'din akhar bal hiya kazzujajah fi simatiha wa tidaliha fi khalqiha yang pertama bahwa penciptaan langit jauh lebih besar daripada penciptaan manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu adalah sebagai atap untuk bumi, sakaf lil ardi, sebagai atap untuk bumi marfu'ah fauqaha yang tinggi di atas bumi, musawat ya yang datar. Falan fitara fiha ya, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah langit tersebut. Wala irtifa li ba'din wan khifat li ba'din, tidak ada yang lebih tinggi sebagian dan lebih rendah sebagian, semuanya dalam keadaan datar dan rata semuanya. Ya, bal hiya kazujajah fi simatiha bahkan seperti ya eh, kaca dalam bentuknya wa tidaliha fi khalqiha. Demikian juga lurus dan ya bagusnya ciptaan langit tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, raf'u samkiha atau rafa'a samkaha fa inna ghilzaha muqaddar bi masirati 500 am. Yang kedua, bahwa langit jauh lebih besar daripada penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunan langit. Ya. Demikian juga tebalnya langit dengan mekdar yaitu 500 tahun perjalanan. Khamsumi'ah am. Ya, tebalnya langit adalah 500 tahun perjalanan. Yang ketiga, wa aqtasha lailaha faj'alahu mudliman. Yang ketiga bahwa langit Allah Subhanahu wa taala terkadang ditutup dengan malam sehingga tertutup. Segitu besarnya, segitu agungnya, segitu terangnya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menutup langit, maka dengan mudah Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup langit dengan kegelapan tanpa terlihat sama sekali. Ya. Kemudian yang keempat, wa akhraja duhaha Ya. Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan tersebut kemudian Allah munculkan cahaya, cahaya di waktu duha, kemudian di waktu siang sehingga terang benderang. Hadhihi hiya sama. Inilah langit Allah Subhanahu wa taala. Wal arda ba'da dhalika ay ba'da an khalaqaha awwalan wa qabla as-sama' ada ilaiha fadahaha bi an anbasataha lil anam wa akhraja minha ma'aha ففجر فيها عيونها وأخرج منها مرعى وهو ما يرعى من سائر الحبوب ما يرعى من سائر الحبوب والثمار والنبات والأشجار منفعة للإنسان ولحيوان حيوانه المفتقر إليه في ركوبه وطعامه وشرابه وما ذكر تعالى من مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة في الأرض La yakil amma dzukira fis sama in lam yakun a'zam fa kaifa idzan yunkirul insan ala rabbih an yu'idahu hayyan ba'da imatatihi lahu liyuhasibahu wa liyajziyahu innahu badala an innahu badala an yunkir uh, yajibu alaihi an yashkur walakinnal insan zalumun kafar dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan kemudian Allah sempurnakan, Allah jadikan bumi datar, pas dan layak untuk kehidupan manusia sebelum Allah menciptakan langit. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memancarkan di dalamnya air-air sehingga terpancarlah sungai-sungai. Ya. Allah siapkan juga tempat mengembala untuk binatang ternak. Allah siapkan juga hubub as ya Eh, biji-bijian, kemudian buah-buahan, ya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang itu semua manfaat untuk manusia dan hewan-hewannya. Yang semuanya ya butuh kepada perkara-perkara tersebut. Manusia butuh kepada binatang ternak untuk ditunggangi, untuk dijadikan sebagai makanan, untuk diambil darinya minuman, susu, ya. Dan ini adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya kudrah Allah, ilmu Allah, hikmah Allah, demikian juga rahmat Allah ya maka apa yang ada di bumi demikian juga tidak kalah agungnya dengan apa yang Allah ciptakan dari langit Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga manusia dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup untuk hidup di bumi dengan segala kelengkapan yang Allah siapkan di dalam bumi. Ya. Fa lam yakun a'dham fa kaifa idza yunkirul insan ala rabbih an yu'idahu hayyan. Demikian keadaan langit dan bumi yang Allah ciptakan dengan begitu lengkap, dengan begitu sempurna. Dan kemudian seorang manusia mengingkari tentang kehidupan setelah kematian, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kembali, menghidupkan kembali setelah kematian mereka untuk hisab dan jaza, ya untuk dihisab oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seharusnya ketika manusia itu berakal, Seharusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka meninggalkan kekufuran dan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat manusia walakinal insan dzalumun kafar. Mereka sifatnya adalah selalu berbuat zalim dan selalu ingkar. Hidayatu al-ayat ya, petunjuk yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, takrir akidatil ba'tsi wal jaza. Ini sama dengan sebelumnya. Yang kedua bayan ifdalillahi taala 'alal insan wa in'amihi 'alaihi. Penjelasan tentang keutamaan Allah kepada manusia, nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Ya. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyakum. Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Ya. Ini adalah manusia yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah karuniakan pada mereka segalanya yang terbaik, bahkan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah ciptakan untuk manusia sebagai makhluk yang terbaik, ya. Tetapi Allah mengingatkan bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi perantara ya pendekatan kita untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan tanda yang besar agar kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Masru'iyatu al-istidlal bil kabir 'ala as-saghir wa bil kathir 'ala al-qalil wa huwa mimma yu'lam badahatan wa bid darurati illa anna al-ghaflah akbar sarif wa aqwa hayil fala budda min izalatiha awalan. Faedah yang ketiga, hidayah yang ketiga yaitu disyariatkannya untuk mengambil dalil dari sesuatu yang besar atas sesuatu yang kecil. Ya, ketika Allah mud mudah menciptakan langit dan bumi, maka untuk menciptakan manusia sangat mudah. Ya. Demikian juga sesuatu yang banyak ya atas sesuatu yang sangat kecil atau sangat sedikit. Ya, inilah perkara yang pasti dibenarkan oleh setiap akal, ya. Atau perkara yang darurat semuanya harus membenarkan bahwa ketika Allah mampu menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah ingin menciptakan kembali manusia di dalam kehidupan yang baru, maka itu lebih mudah, maka semua akal akan menerima, bahkan darurat harus akal menerima ya. Tetapi permasalahannya adalah al-ghaflah akbar sarif, ya. Tetapi sifat lalainya manusia ini yang menjadikan mereka ya lupa dengan kenyataan tersebut. Wa akwahayil, ya, dan juga uh, penghalang yang besar sehingga kemudian penghalang tersebut yang harus dihilangkan dahulu baru kemudian mereka akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pada ayat yang ke-34 dan sampai dengan ayat ke-46 ya sampai akhir dari surat An-Nazi'at. idza ja'at tamatul kubra, tatkala datang at-tamatul kubra yaitu tiupan trompet yang kedua. Yauma yatadakkarul insanu masa'a, maka manusia semuanya akan ingat semua manusia akan mengingat apa yang pernah diusahakan di dunia. Wa burrizatil jahimu liman yara, maka ditampakkan neraka jahim ya atas orang-orang yang melihatnya. Fa amma man sedangkan orang-orang yang melampaui batas wa asaral hayatad dunya dan mereka mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Fa inal jahim hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembali mereka. Wa amma man khafa, sedangkan yang kedua, orang-orang yang takut maqama rabbih tentang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa dan mereka menahan diri dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembali mereka. Yas'alunaka 'anis sa'ati. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat, ayana mursaha, kapan akan datang, kapan ditegakkan? Fima anta min dikroha ya maka engkau tidak akan mengetahui kapan akan ada hari kebangkitan. Ila rabbika muntahaha. Ilmunya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundiru man yakhshaha. Sesungguhnya engkau adalah orang yang memberikan peringatan kepada orang yang takut. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka adalah orang yang tatkala sampai pada hari kiamat tidaklah mereka yalbathu, tidaklah mereka tinggal di dunia illa asyiyatan autuhaha atau seperti ya kecuali seperti mereka hidup di satu sore hari ataupun di satu pagi hari. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Ya, akhir dari ayat-ayat ini dari surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menjelaskan datangnya tiupan sangkakala yang kedua, kehidupan setelah alam kubur, setelah alam barzakh. Karena itulah kehidupan kita dari kehidupan di perut ibu, kemudian kehidupan yang kedua kehidupan dunia, kemudian yang ketiga adalah kehidupan di alam kubur, alam barzakh. Sampai tegaknya hari kebangkitan, maka itulah hari ya hari kiamat, kehidupan di hari kiamat. Sehingga kemudian jelas apakah seorang masuk ke dalam surga ataukah seorang masuk ke dalam ke dalam neraka. Ya. Ayat ini menjelaskan kehidupan setelah uh, hari kebangkitan, setelah dibangkitkannya seluruh manusia dengan tiupan sangkakala yang kedua. Maka setiap manusia akan mengingat apa yang telah diusahakan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang ingkar pada Allah, orang-orang yang membuat kerusakan, ya orang-orang kafir, orang-orang munafik dan yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. At-tamatul kubra an-nafkhah ats-tsaniyah wa aslu tamah ad-dahiyah. Makna asal daripada at-tamah itu adalah ad-dahiyah, sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Allati ta'lu ala kulli dahiyah. Ya, di atas semua uh, perkara yang mengerikan, ya, perkara yang dahsyat. Masa'a ma'amila fid dunya min khairin wa syarrin. Akan ingat dengan apa yang dikerjakan, kebaikan maupun kejelekan di dunia. Fa'amma man ay kafara wa zalama, orang yang kafir dan zalim wa hayat ad dunya dan mendahulukan kehidupan dunia bittiba'is syahawat dengan mengikuti hawa mengikuti hawa nafsu. Fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembali mereka. Annar ma'wahu, neraka adalah tempat kembali mereka. maka rabbih ay qiyamuhu baina yadayhi liyas'alahu amma qaddama wa akhar yaitu tatkala mereka semuanya ya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, artinya di sini mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah. Setiap dari masing-masing manusia akan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanyakan apa yang dikerjakan dan apa yang ditinggalkan. Ya wa nafsa 'anil hawa al marda al muhlik bittiba'i syahawat yaitu yang membinasakan yang menghancurkan dengan mengikuti hawa nafsu fa innal jannata hiyal ma'wa ma'wahu alladhi ya'wi ilaihi ba'dal hisab yaitu tempat kembali setelah mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk ke dalam surganya <clears throat> anis sa'ah ay al qiyamah lil hisab wal jaza Ya, mereka bertanya tentang hari kiamat yaitu untuk hisab dan jaza. namur mursaha? Kapan terjadi? Ya. Fima anta min dzikraha ay fi ayyi shay'in min dzikraha ay laisa indaka ilmuha hatta tadhkuraha. Ya, engkau tidak memiliki ilmu tentang hari kiamat kapan akan terjadi sehingga engkau bisa menyebutkannya. Ila rabbika muntahaha muntaha ilmuha ilallah akhir ilmu tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamu siwah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Lam yalbasu ay fi kuburihim. Ya. Lam yalbasu. Tidaklah mereka hidup di kuburan mereka fi kuburihim illa asyiyatan aw duhaha seperti asyiyata yaumin aw duha tilkal asyiyah kecuali seperti waktu sore di satu hari maupun waktu duha di hari tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Ya. Ini syarhu al-kalimat dari akhir ayat dari surat An-Nazi'at. Kita lanjutkan pada makna al-ayat. <clears throat> Ba'da an bayyana ta'ala madhahira qudratihi fi hayatin nas wa ma khalaqa lahum fiha tadlilan 'alal ba'thi wal jaza wa zakara fi hadhihi al-ayat madhahir qudratihi fi ma'adihim tadlilan ala qudratihi ala ba'sihim ba'da mautihim wa muhasabatihim wa mujazatihim faqala azza wa jalla qail faqala azza man qail fa idza ja'ati tamatul kubra Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda kudrah Allah dari kehidupan manusia dan apa yang Allah ciptakan untuk manusia. Ya, sebagai dalil, sebagai tanda akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Maka di dalam ayat-ayat ini juga Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mengembalikan mereka semuanya. Ya ma'adihim, untuk mengembalikan mereka semuanya dalam kehidupan akhirat dengan menyebutkan dalil atas kemampuan Allah untuk membangkitkan mereka dari kematian mereka kemudian menghisab, ya menghitung amalan mereka dan membalas amalan mereka. Maka kemudian Allah mengingatkan faida idza ja'atit tamatul kubra, tatkala datang at-tamatul kubra, yaitu hari kiamat. Summiya tamatul kubra li'annaha tatim 'ala kulli syai' wala yu'azzimuha wala ya'zumuha syai'un la riha ada wala sayhata wala riha ad wala sayhata thamud wala rajfata yaumi dhullah yaumi dhullah dan itulah hari kiamat yang disebut dengan atamatul kubro, kubra ya hari kiamat disebut dengan atamah al-kubra kenapa dikatakan atamah al-kubra li'annaha tatim karena hari kiamat itu akan membinasakan ala kulli segala sesuatu dan tidak ada suatu yang lebih besar wala ya'dhumuha syai'un ya tidak ada yang menyamai dengan kejadian hari kiamat apakah itu kejadian ya anginnya kaum maat ataupun ya uh, gunturnya kaum Samud ya ataukah ya guncangan dahsyat ya pada hari zullah yauma yatadakkarul insanu masaa di hari di mana manusia mengingat apa yang mereka kerjakan min khair aw syarr li'annahu aikona annahu muhasab wa majzi bi amalihi. Kenapa pada hari kiamat kemudian mereka mengingat amalan-amalan mereka? Ya padahal di dunia mereka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Tapi tatkala sampai pada hari kiamat mereka mengingat amalan-amalan mereka. Kenapa? Disebutkan li'annahu aikona, karena dia yakin. Ya, karena dia sudah yakin annahu muhasab, dia pasti akan dihisab oleh Allah majziyun bi amalihi, pasti akan dibalas atas semua amalannya. Ya, ini hikmah kenapa kemudian mereka mengingat amalan-amalan mereka ketika di dunia karena mereka harus mempertanggungjawabkan. Mereka sudah yakin pasti akan dihisab dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Waburrizatil jahim dan dinampakkan neraka jahim, eh abrazaha fa zaharat liman yaraha la yukhfiha syai. Ya. Maka ditampakkan neraka jahim ya Allah tampakkan sehingga nampak bagi orang-orang yang ya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kepada mereka neraka jahim, neraka jahanam. Ya ikhwani fillah, rahimakumullah jami'an sebagaimana kita ketahui bahwa surga dan neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing itu jumlahnya satu, ya neraka ada satu dan surga ada satu. Ya. Yang jumlahnya banyak itu bukan jumlahnya surga maupun neraka, tapi yang banyak adalah tingkatan-tingkatannya, derajat-derajatnya. Derajat surga sangat banyak sekali, ya. Derajatnya pun demikian, ya. Demikian juga neraka. Neraka itu ada satu, tetapi tingkatan-tingkatannya itu yang banyak sekali. Ya. Sehingga penamaannya pun macam-macam, kadang jahanam, kadang jahim, kadang sa'ir dan yang lainnya itu semua nama-nama daripada bentuk-bentuk tingkatan-tingkatan yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun jumlahnya ada berapa? Neraka Allah satu, surga Allah satu. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Wan nasu ba'da dzalika mu'min wa kafir. Tariq, tariqan, tariqul jannah wa tariqun nar. Ya. Manusia pada waktu itu cuma dua keadaannya, apakah manusia yang beriman ataukah manusia yang kafir. Sedangkan jalan yang harus ditempuh pun dua, apakah jalan menuju surga ataukah jalan menuju kepada jalan menuju kepada neraka. Fa amman Ya, maka Allah kemudian jelaskan siapa yang menempuh jalan menuju surga dan siapa yang mengambil jalan menuju neraka wal billah. Fa amma man tagha. Adapun orang yang ata an amri rabbih, ia yang melampaui batas dari perintah Tuhannya, fa asahu, bermaksiat pada Allah, walam yuti'hu, tidak mentaati Allah ada faraidihi wastinab nawahihi dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan wa asara alhayata dunya dan mendahulukan kehidupan dunia alal akhirah fa amila lidunya wa sarafa kulla juhdihi wa taqatihi laha wa lam ya'mal lil akhirati fama sama wa la shalla wa la tasaddaq wa la zakka ya dan orang tersebut mendahulukan kehidupan dunia bagaimana yaitu melupakan kehidupan akhirat merupakan melupakan untuk bersiap diri menuju kepada akhirat beramal untuk dunia menjadikan semua kekuatannya ya semua kemampuannya untuk dunia tidak pernah beramal untuk akhirat, tidak pernah berpuasa, tidak pernah sholat, tidak pernah bersedekah, tidak pernah zakat, tidak pernah membersihkan jiwa. Fa innal jahim hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah jahim, jahannam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'wahu wa mustaqarrahu wa maswahu wa syarabuhu al-hamim wa ta'amuhu az-zaqum. Tempat kembalinya adalah neraka jahannam, neraka jahim. Tempat kembalinya ya minumannya, makanannya, ya adalah Hamim dan juga Zakum. Wa amma man khafa maqama rabbih. Sedangkan orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, takut ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya, untuk dibalas dan melaksanakan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangan wanahan nafsa anil hawa dan orang tersebut orang yang bertakwa mampu menahan diri dari hawa nafsunya ay an hawaha falam yujibha fi hawa yabghaduhu Allah taala di mana orang tersebut ya tidak menjawab panggilan hawa nafsunya perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka walam yuti'ha tidak mentaati hawa nafsunya fi syai' haramahullah pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa innal jannah darussalam wal abrar wal muttaqin wal akhyar karena surga adalah tempatnya, tempat tinggalnya, kampung halamannya al-abror, orang-orang yang baik, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, al-akhyar, orang-orang yang baik. Hiya ma'wahu. Wala ni'mal ma'wa hiya haitsu al-uyunil jariyah, was-surur al-marfu'ah, wal-aqwab al-mawdu'ah, wan-namariku al-masfufah, waz-zarabiyu al-mabthuthah, wal-kawa'ib al-arab al-atrab, wa liqa' al-ahbab. Maka nikmat yang paling besar tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat-nikmat surga, ya yang Allah sebutkan di sini dengan segala kenikmatan yang ada di surga, al-uyunul jariyah, ya mata air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir, ya ada sungai susu, sungai madu, sungai khamr, sungai ya air yang sangat jernih, ya semua Allah siapkan. Ya dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Wa qauluhu ta'ala wa yas'alunaka anis saati ayyana mursaha yas'alunaka anis saati ayyana mursaha yas'aluka ya rasulana al munkirun lil ba'thi anis sa'ah ya mereka bertanya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ai qiyamuha mata ras, uh, mata rasuha wa thubutuha rasuha wa thubutuha kapan akan terjadi hari kiamat wahya kasafinati sa'irah lailu nahar mata tarsu. Seperti perumpamanya adalah uh, kapal yang berjalan di siang dan malam kapan akan ya berhenti, kapan akan berlabuh ya fima. Fi ayyi shay'in anta min dhikraha ay laysa indaka ilmuha fatadhkuraha lahum ila rabbika wahdahu ilmu waqti maji'iha wa sa'atu raswiha li tankula an-nas min dunyahum ila akhiratihim ya tatkala mereka bertanya kepadamu wahai rasul kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ilmunya berhenti pada Allah Subhanahu wa taala ya dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sehingga tatkala kemudian hari kebangkitan tersebut terjadi ya maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan kehidupan akhirat Wabidalika tantahi arhlatuhum wa yastakhir Dengan demikian, maka perjalanan mereka terhenti. Perjalanan mereka sudah selesai. Dan kemudian keadaan mereka menjadi keadaan yang tetap. Apakah mereka penduduk surga atau penduduk penduduk neraka. Wa intahi lailuhum wa naharuhum. Sehingga selesai juga siang dan malam mereka. Wa qala ta'ala wa qauluhu ta'ala innama anta mundiru man yakhshaha sesungguhnya engkau memberikan peringatan kepada orang yang takut ليس إليك يا رسولنا علمها ولا منتهى أمر أمرها إنما أنت آه، مهمتك غير ما يطلب منك إنها إنذار من يخشى الساعة ويخاف حلولها لإيمانه بها وبما يكون فيها من نعيم آه، من آه، وبما يكون فيها من وبما يكون فيها من نعيم وجحيم أما من لا يؤمن بها فهو لا يخافها وسؤاله عنها سؤال استهزاء فلا تحفل بهم ولا تهتم بهم أو تهتم لهم فإنهم يوم يرونها كأن لم يلبثوا في دنياهم هذه وقبورهم إلا عشية أو ضحاها عشية يوم أو ضحى تلك العشية lima yastakbiluna min ahwali al-mawqif wa fadha'i al-azab. Artinya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkaulah yang memberikan peringatan kepada mereka, ya, bukan urusanmu tentang ilmu kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasul kami. Sesungguhnya kewajibanmu adalah memperingatkan mereka, ya, agar mereka takut kepada hari kiamat agar mereka bersiap diri untuk berjumpa dengan hari kiamat dan itulah keadaan orang yang beriman. Ya, tidak ada kepentingan mereka untuk mengetahui kapan datangnya hari kiamat, tetapi yang paling penting buat mereka adalah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan berjumpa dengan hari kiamat. Yang itu berbeda dengan pertanyaannya orang-orang kafir. Mereka bertanya bukan dalam rangka untuk beriman, tetapi mereka bertanya dalam rangka untuk istihza, dalam rangka untuk ya menghina, mengolok-olok untuk merendahkan. Itu pertanyaan mereka. Ya. Sehingga janganlah engkau ya uh, sibuk untuk menjawab pertanyaan mereka tetapi peringatkan mereka dari hari kebangkitan. Di mana tatkala seorang sampai pada hari kebangkitan, maka mereka tidak akan merasakan kehidupan dunia, bahkan dengan kehidupan alam kubur, dengan kehidupan alam barzah, itu adalah seperti asyiyatan au seperti kehidupan di waktu sore saja atau di waktu pagi saja. Lima yastakbiluna namin ahwalil mawqif wa fadha'il adab. Kenapa? Mereka merasakan bahwa kehidupan dunia dan juga kehidupan alam kubur itu hanya waktu yang sangat sekejap, sangat sebentar karena mereka sudah merasakan betapa dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan betapa ngerinya adab Allah Subhanahu wa taala sehingga yang terasa oleh mereka kehidupan sebelumnya adalah kehidupan yang sangat sebentar. Taib yang terakhir ikhwani fillah rahimakumullah kita lanjutkan pada hidayatu al-ayat dari akhir dari ayat-ayat surat uh, An-Nazi'at. Yang pertama ya masih sama dengan sebelumnya takrir aqidatil ba'si wal jaza bi dzikri ahwaliha sifatiha mengingatkan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan menyebutkan keadaan hari kiamat dan juga sifat-sifat hari kiamat. Yang kedua, an yaumul qiyamah mu'min taqi fil jannah wa kafir fajir finnar. Pada hari kiamat keadaan manusia ada dua. Ada yang beriman dan bertakwa, dia di surga, dan ada yang kafir dan fajir, dia di dalam di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, bayan istitsarillahi taala ilmil ghaib as-saah. Penjelasan bahwa ilmu eh, datangnya hari kiamat, tegaknya hari kiamat itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bayan e asyada'id yunsi ba'dhuha ba'dha fa inna adabal qabri yuhawin amama uh, adaba annar. Penjelasan, ini faedah ya kawan perlu kita tadaburi bersama. Penjelasan bahwa sesuatu yang sangat dahsyat itu akan menjadikan sesuatu yang sebelumnya menjadi ringan atau bahkan terlupakan. Ya, sesuatu yang dahsyat itu bisa menjadikan sebelumnya itu ringan ya sesuatu yang sebelumnya itu menjadi ringan ya contohnya adalah adab kubur adab kubur begitu dahsyat ya tetapi ketika seorang sudah sampai pada hari kiamat pada hari mahsyar ya ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah terlupakan oleh mereka bahkan teringat oleh mereka kehidupan yang sangat cepat ya kehidupan dunia dan juga kehidupan alam kubur itu kehidupan yang sangat sangat cepat asyatan auduhaha seperti waktu sore saja atau waktu pagi saja sekejap dan kemudian sudah berpindah pada kehidupan selanjutnya ya ini ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an sehingga ya eh, apa yang kita ambil dari faedah tadi ketika seorang mungkin merasakan susah payah ya merasakan berat ya dan berbagai macam yang menyusahkan kehidupan kita maka ingat dengan ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cobaan yang diberikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya begitu berat, begitu besar ujian yang diberikan pada mereka, maka yang kita rasakan akan menjadi ringan, akan menjadi mudah. Ya, kita akan tegar, kita akan memiliki dada yang sangat luas untuk menerima ujian dan cobaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu bersabar, kenapa? Karena tahu benar bagaimana kehidupan orang-orang sebelum kita. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Kajian kita di hari ini, Alhamdulillah, dengan cepat kita bisa Eh, menyelesaikan beberapa, walaupun sudah saya percepat ya, tapi ternyata baru dapat berapa surat? Dua ya. Mungkin bisa lebih cepat kalau mungkin dibaca hidayahnya saja ya, tapi kayaknya sayang juga ya. Sudah kita kaji sedapatnya kita, selanjutnya antum jangan lupa baca sendiri ya, pelajari sendiri yang tidak tahu, yang nggak jelas bisa ditanyakan ya. Ya, demikian wallahu taala alam dari saya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.